Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala uh, pertemukan kita di kajian online membahas uh, kitab uh, Raqais fi Tarbiyatil Abda yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Doktor Al-Ustadz Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Badar, Habibullah taala di mana beliau adalah salah seorang eh, dosen di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid An-Nabawi. Insya Allah kitab yang beliau tulis ini, yang insya Allah akan kita bacakan secara rutin, ini membahas tentang pokok-pokok atau perkara-perkara asasi yang hendaknya diketahui oleh setiap orang tua setiap ayah dan ibu yang menginginkan agar anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para orang tua. Karena tentu saja setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah yang uh, akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tua mereka. Anak-anak yang saleh ini, ya, ketika orang tuanya masih hidup, ya mereka akan punya kepedulian pada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, ya mereka akan berusaha bagaimana caranya agar orang tuanya itu bahagia. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna inda kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah Rabbil kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para anak ya. ketika kedua orang tua ya sedang uh, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ketika kedua orang tua itu ya sudah berada dalam usia yang lanjut di bawah uh, apa di bawah penjagaanmu salah seorang di antara mereka ya fala takul lahum ma'uf maka janganlah engkau mengatakan uf kepada mereka. Wala tanharhuma. Dan jangan pula sampai kalian membentaknya. Wa kullahuma karima. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Dan waqfid lahum janah minar rahmah. Dan tundukkanlah ya sayap kasih sayangmu di hadapan mereka berdua. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Rabbku kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika uh, sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, anak yang soleh dia tahu hak orang tuanya, maka ketika orang tuanya lanjut usia, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dia akan jaga perilakunya di hadapan kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak soleh. Anak-anak yang tidak punya keterikatan terhadap agama, apa yang mereka lakukan? Ketika orang tuanya lanjut usia, tidak peduli, tidak pernah menghubungi, tidak pernah bertanya tentang kabar orang tuanya. Sehingga keberadaan anak yang soleh di tengah-tengah orang tua ini merupakan keberuntungan bagi mereka. Bahkan ketika mereka meninggal dunia pun keberadaan anak yang soleh ini akan menjadi keberuntungan pula bagi orang tua. Jadi keberuntungannya tidak hanya ketika mereka berada di dunia saja, tapi di kehidupan akhirat. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam berkisah tentang seorang ayah yang uh, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya dalam surga. Kemudian mengatakan uh, dia mengatakan fa'ala Dia bertanya-tanya, kenapa kok saya kok dinaikkan derajat saya di, di dalam surga? Ternyata apa? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang uh, dilakukan uh, apa yang menyebabkan orang tua tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dikatakan kepadanya ada wala dikalak Ini ist karena istighfar dipanjatkan oleh anak-anakmu Artinya orang tua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak-anaknya yang soleh itu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya. Ya, Demikian juga doa dari seorang anak ini merupakan salah satu dari tiga amalan yang tidak terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza nu Adam, qata'a amaluhu illa min salas." Ya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah tunjariyah Pertama sodakoh jariah. Ya. ya, dia mensodakohkan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika dia meninggal dunia, maka eh, apa yang dia nafkahkan masih dirasakan manfaatnya, maka ini terus menerus akan mengalirkan pahala bagi dia. Ya. Kemudian eh, eh yang kedua, yuntafa'bihi. Ilmun yuntafa'bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ini juga manfaat bagi seseorang jika dia telah meninggal dunia akan memberikan manfaat kepadanya ketika dia telah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah alaihi wasallam, awaladun atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, anak yang soleh yang mendoakan. Sehingga keberadaan anak yang soleh itu benar-benar luar biasa manfaatnya dirasakan oleh orang tua. Nah, bagaimana caranya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, nah kita harus punya ilmu sebagai orang tua. Kita harus tahu apa yang kita lakukan ya untuk membentuk anak-anak yang soleh ini. Makanya kita berusaha, saudara kaum muslimin, dimanapun anda berada, kita berusaha untuk eh, membahas ya eh, sebuah karya yang sangat uh, uh, apa hubungannya dengan tujuan kita tadi agar kita memiliki anak yang soleh kita akan coba bacakan kita Kais fi Tarbiyatil Anak yang ditulis oleh uh, eh, Fatih Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bacakan ini ya uh, bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua dan mudah-mudahan uh, kita bisa mengamalkannya sehingga akhir dari rumah-rumah kita ya anak-anak itu soleh dan solehah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Baik, kita akan coba bagi yang ingin uh, kitab ya ada kitabnya nanti saya uh, mungkin saya ikut bagikan di mana di uh, FP mungkin atau bisa silakan dicari kitabnya ini judulnya Rokais fi sudah bisa bahasa Arab silahkan cari ke kelas uh, dan juga sudah di dalam bahasa Indonesia sudah dibuat e judulnya sukses mendidik anak ya ini bagi yang ingin mengikuti kita, uh, silahkan dicari kitabnya sudah di di uh, eh, apa di internet judulnya judul e sukses mendidik anak kalau kitab aslinya berjudul apa? Rokais Fitarbiyah. Gitu. Baik, kita mulai baca kitab ini. Ya, insya Allah kita akan baca harfan bi harfin. Ini semua kitab ini akan kita bacakan. Dan ketika memang dibutuhkan di sana, kita akan memberikan syarah secara ringkas, penjelasan secara ringkas terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Muhammad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai risalah ini kalimatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalam ala abdihi wa rasulihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada hamba dan Rasulnya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Demikian juga kepada keluarga, para sahabatnya, ya seluruhnya. Qala fa'inna min ahammil wajibatil jasimah wal amanatil azimah alati yajibu 'ala abdi ay ya'taniya biha fi hadhihi hayah abna. Termasuk kewajiban yang terpenting. Ya, kewajiban yang sangat urgent. Demikian juga amanat yang sangat besar yang wajib untuk dinaikkan oleh seorang hamba dan wajib baginya untuk memperhatikan perkara tersebut dalam kehidupannya adalah anak-anaknya. Jadi yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini salah satunya adalah anak-anak kita. Ya. Kenapa? Ah, atau dari sisi mana kita harus memperhatikan mereka? Min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nusihim wa tawjihihim. Dari sisi pendidikannya. Artinya seorang ayah dan seorang ibu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Wa ta'dibihim. juga pendisiplinannya. Ta'dib ini bagaimana agar anak tersebut punya etika. Wa nusihim wa taujihim. Demikian juga dalam dalam memberikan nasihat mengatasi mereka. Jadi anak itu bukan hanya sekedar diberikan nafkah ya. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Ya, banyak di antara mereka, terutama ayah ya, merasa bahwa uh, eh, merawat anak itu hanya memberikan fasilitas saja. Ya, tapi yang paling penting anak itu tanggung yang terbesar itu adalah apa? Memberikan pendidikan. Ya, dalam tafsirnya para ulama menyebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat ayat yang ke Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu eh, anfusakum wa ahlikum nar." Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian Ini akan dibahas oleh beliau. <clears throat> Diperintahkan untuk apa? Menjaga keluarga, menjaga anak. Jangan sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ini lebih penting. Makanya beliau mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anaknya, mendisiplinkan anaknya, memberikan nasihat kepada mereka dan mengarahkannya. Kenapa? Fa'in al-abna min jumlatil amanat al-azimah alati amarallahu Allah azza wa jahat bi ri'ayatiha wa hifdiha. Karena sesungguhnya anak-anak itu merupakan amanah yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melindungi dan menjaganya ya untuk apa men, mendidiknya ya merawatnya dan juga menjaganya jadi keberadaan anak-anak itu adalah amanah yang harus ditanamkan pada diri seorang ayah dan seorang ibu anda punya anak anak itu amanah ya suatu saat anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak-anak anda jangan kemudian uh, punya perhatian sama sekali terhadap anak-anak ya kata beliau di sini fa'inna maka min jumlatil amanat al-azim. Nah, anak-anak itu merupakan amanat yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dirawat dan dijaga. Qala kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin alladziina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ya, Eh, orang-orang uh, yang beriman, di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka itu adalah waladina amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga amanat dan perjanjian-perjanjian mereka. Jadi ini sifatnya orang yang beriman. Dia bukan masa bodoh dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jaga. Ya, amanah dan perjanjian yang dia buat dia jaga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala beriman ya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan Allah Wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Rasul dan kalian mengkhianati amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Unduru barakallahu fiqh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengkhianati amanah. Anda, anda sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. amanah. Jangan sampai kemudian Anda khianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Eh, amanah ini hendaknya kita jaga. Ya, amanah ini hendak kita jaga, jangan kemudian kita sia-siakan. Demikian juga anak ini merupakan nikmat anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut dan menjaganya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan anak itu merupakan anugerah. Kata Syekh di sini, Allah Subhanahu kama annahu wahabal hadhihi ni'mah al-'azimah qala lillahi mulku wal ard yahluku ma yasha yahabu liman yasha dan wa yahabu liman yasha dhukura. Ya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan anugerah kepada para bapak ya dengan nikmat yang sangat besar. Di mana Allah mengatakan, ya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala Ya Yahabu Allah menganugerahkan siapa yang Allah kehendaki seorang anak perempuan. Wa ya Abu dukur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak anak laki-laki. Fa'innahu qad akum alaiha. Jaba alaihim hukum wajibat. Maka sesungguhnya Allah subhanahu menganugerahkan kepada dirinya. Wa aujaba alaihim kepada mereka hukum kewajiban. Hak dan kewajiban. Wa ja'alaha dan waktu dan Allah subhanahu wa ta'ala telah anak tersebut sebagai dan cobaan bagi Fa'in qamu biha jaha benaihim Allahu subhanahu wa ta'ala kanalahum inda Allah Kalau dia menegakkan kewajibannya tadi sebagai orang tua, ya, maka ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ajrun azim wa thawabun jazil. Dia akan mendapatkan sangat besar dan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita suka yang Allah berikan ini kita jaga betul. Kita tunaikan haknya. Kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Ya, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in farrat fiha, tapi sebaliknya wa in farrat fiha wa qad arradu lil uquq bihasabihim. Namun apabila para orang tua menyanyiakan tugas ini, menyanyiakan anugerah yang Allah berikan, menyanyiakan yang Allah telah berikan kepada mereka, ya, di mana mereka tidak anak-anak mereka tidak perhatikan apa yang uh, perlu untuk diberikan kepada anak-anak mereka, wakat arrodu anfusahum lil ukubah, Maka sesungguhnya mereka telah ya membawa diri mereka kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dihasabi Tafrihim sesuai dengan kadar peremehan Artinya semakin dia meremehkan Allah berikan, semakin besar hukuman yang akan dia terima. Maka para orang tua, para aba wal um, ya, para ayah dan bunda, ya, hendaknya kita benar-benar apa yang disampaikan beliau ini Barang siapa orang tua ini yang tidak menunaikan tugasnya sebagai orang tua, tidak punya kepedulian kepada orang anak mereka, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tafrir tafridihin sesuai dengan kadar remehan mereka. Semakin dia meremehkan, besar pula hukum yang dia dapat. Ya. Oleh karena itu, Eh, para ulama dimulai karena Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita pasang telinga kita kita simak betul apa yang disampaikan oleh beliau ini agar kita tahu apa yang menjadi hak ya anak-anak kita. Jika nanti ketika kita meninggal dunia atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa memberikan tanggung jawab yang baik. Ya, memberikan pertanggungjawaban yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Allah Taala يا أيها anfusak آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نحرا وقود soal hijarah الناس والحجارة عليها ملائكة بلاد الشداد Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diri-diri kalian kalian. Barakallahu fikum, perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman bukan hanya mereka memperhatikan diri, diri mereka saja, tapi juga akhirnya mereka memperhatikan keluarga mereka. Ku anfusakum wa Jagalah diri kalian dari, api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah bakatnya berasal dari manusia dan bebatuan. Malaikatun gila yang dijaga oleh malaikat yang kejam dan bengis. Ini ya, kita diperintahkan jaga menjaga bukan hanya diri kita saja, tapi juga keluarga kita dari api Kalau Qala fal ayatu asfi fi wujubi riayatil tarbiyatihim wal inayati bi amalihim. Maka ayat ini merupakan fondasi yang sangat agung tentang kewajiban menjaga anak-anak dan mendidik mereka serta memperhatikan keadaan mereka. Jadi ya, kalau ditanya apa dalilnya dalam Al kita harus menjaga dan jadi anak-anak kita ingat dalilnya. Ya. Uh, para abah wal ummah ya Allah ini dalilnya. Kalau ada yang bertanya apa tuh orang tua? Mana dalilnya? Orang tua itu harus menjadi anak. Ini dalilnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian tidak binasa Baik. oleh al-Khalifatu Ar-Rasyid Aliyu Ibn Abi Talibin bin taala anhu fi bayan ayat alimuhum uhum. Uh, ah, sifah yang diberi ya, salah satu dari khulafaur rasyidin itu sahabat yang mulia Talib ketika menjelaskan dia ini mengatakan alimuhum wa atiquhum ajarilah mereka ya ilmu dan mereka takdib lakukan Eh, pendisiplin, pendisiplinan kepada mereka. Ini alimuhum itu mengajarkan mereka ini. Adibuhum itu kita disiplinkan mereka untuk taat aturan, setiap etika. Jadi uh, di, dari sisi alim menafsirkan bahwa cara kita menjaga anak-anak kita dari ada neraka itu mengajari mereka. Jadi anak-anak itu diajari ilmu agama, diberikan bekal agama yang baik, demikian juga mereka diajari dengan adat-adat yang baik. Inilah maksud dengan menjaga anak dari api neraka. Dengan mengajarkan mereka dan eh, disiplinkan mereka memiliki adab-adab yang baik. Ya. Dan masih banyak lagi ya, tapi uh, eh, selaku adab yang nadanya sama, Artinya walaupun berbeda teksnya, tapi intinya orang hendaknya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, memfasilitasi mereka si orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga ya mencegah mereka dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa tugas orang tua ya, dalam rangka menjaga keluarganya dari api api neraka. Kalau wasaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam تأكيد هذه الأمر وبيان تهكمه على الأعداء yang telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penekanan terhadap perintah ini menjelaskan tentang pentingnya perkara ini bagi para ayah. Kata beliau alaihi salatu wasalam ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ayati Nabi alaihissalatu setiap kalian itu adalah pemimpin. Apaan kata roh eh, arti dasar itu adalah gembala ya. ini itu adalah orang yang Ya, setiap kalian itu adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembala. Itu arti artinya secara tekstual. Ya, tapi kebanyakan roh ini sini dengan pemimpin. Ya, tapi artinya roh ini itu pengembala, ya. orang yang mengembala. Setiap kalian adalah pengembala. Setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. Atau dengan redaksi yang lain, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tentang apa yang dia pimpin. Qala al-imamu mas'ulun an Seorang penguasa, dia adalah pemimpin. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an nafiyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban ya tentang kepemimpinannya. Qala wal mar'atu rahiyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an rahiyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin ya di dalam rumah suaminya dan dia akan jawaban atas ya tugasnya tersebut. Ya. Artinya seorang wanita bertanggung jawab atas urusan uh, rumah suami. Nanti dia akan ditanya Subhanahu taala tentang urusan tersebut. Wal khadimu ra'in wa huwa mas'ulun an Demikian juga seorang seorang pelayan ya, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun atau Ketahuilah bahwa kalian semua pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang telah diberikan kepada kepadanya sebagai sebagai orang tua. Fakauluhu mas'ulun akhirin bisu'alillahi jalla ala lil abad an al amanat idza waqafa baina yadaihi Allah baina yawm al qiyamah. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mas'ul mereka akan ditanya. Ya. Apa maksudnya mereka akan ditanya? Ini pengingat ya mengingatkan mereka tentang pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba dalam amanah-amanah dalam permasalahan amanah itu. Ida waqafa baina yadayhi qiyamah. Kalau mereka nanti berhadapan Allah pada hari kiamat. Ya, jadi jangan uh, kita punya anak kemudian ya, seakan-akan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masing-masing kita hendaknya merenung ya. Para abal ummah yang dimuliakan Allah, masing-masing kita merenung. Kita punya anak. ini amanah. Nah sekarang gimana kita kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawab kita apa yang akan kita uh, sebutkan atau apa yang akan kita katakan di hadapan Allah. Sudahkah kita ya lani amanah atau menegakkan amanah yang telah Allah Wa Taala tetapkan bagi kita? Atau selama ini kita menyanyiakan? Kalau memang uh, selama ini kita menyanyiakan tugas tersebut, maka hendaknya kita perbaiki. Oh, masih ada waktu. Jangan sampai terlambat. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? memberikan kepada kita hukuman atas kelalaian yang eh, kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kemudian beliau mengatakan ahli ya beliau uh, menukilkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Fathul Maulud di Al Maulud ya, disebutkan dalam qala ba'du ahli Inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu walida an walidih yaumal qiyamah qabla an yas'ala walada an walidih. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tentang tanggung jawab dia kepada anaknya pada hari kiamat nanti. Sebelum dia bertanya tentang eh, bertanya kepada sang tentang hak orang tuanya. Sudahkah dia menaikkan hak orang tuanya? Ya. Jadi apa? E, ada anak. Nah, antara anak dan bapak ini siapa yang pertama ditanya oleh Allah? Apakah anaknya duluan atau bapaknya duluan? Ada sebagian para ulama yang ditanya Tuhan itu adalah bapaknya. Ya, jadi bapaknya yang ditanya terlebih dahulu, baru kemudian anaknya. Sebagaimana seorang punya hak yang harus ditunaikan anaknya, demikian juga ya seorang uh, anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh bapaknya. Bahkan tadi sebagaimana kita sebutkan Al-Imam Nukai mengatakan bahwa ya bagian ulama menyebutkan bapak itu ditanya dulu dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru anaknya. Ya. Kalau Abu Umar beliau menukilkan sebuah dari Abdullah Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam hati dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya. Adib abna'aka fa innaka mas'ulun an waladik. madza adabtahu wa madza 'allamtahu innahu mas'ulun ya an birrika wa tawahiyatihi laka. Kata Abu bin Umar, ya. eh ajarlah anakmu adab. Ya. Karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu. Apa yang telah engkau ajarkan, adab apa yang telah engkau ajarkan kepadanya apa yang ilmu apa yang Tuhan kau ajari kepada kepadanya. Maka sesungguhnya dia akan ditanya tentang baktinya dan juga ketaatannya kepadamu. Ya. Jadi di sini apa? Eh, orang tua terlebih dahulu. Jadi orang tua diperintahkan untuk mengajari anak-anak, mengajari anak-anaknya agar mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya ya, nanti anak-anak inilah yang akan si e, tanya ya bapak bapaknya ini tentang pertanggungjawaban tersebut baru apa baru anaknya ya qala ta'ala qala habislah eh, Allah subhanahu wa ta'ala kan awsal abna dari abaihim wa wujubil ihsani ilaihim bi qawlihi wa wasaina al-insana bi walidayhi husna wa qad awsal abaa min abna'idon bitarbiyatihim wa ta'fid wa ta'dibihim kama ta'ala yusikum fi auladikum maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah berwasiat kepada para anak untuk berbakti kepada bapak-bapak mereka orang tua mereka dan wajibnya berbuat ihsan kepada mereka dan kami wasiat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka akan awsal aba aidan. Maka demikian juga Allah telah berwasiat kepada para bapak untuk merawat anak-anak mereka. Ditarbiyatihim untuk merawat mereka dan mengajari mereka. Sama qala ta'ala yusikumullah fi dikum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala eh, kami berwasiat telah berwasiat Allah Subhanahu telah berwasiat kepada kalian untuk merawat anak-anak kalian. Ya. Waqat akhbarona ini maksudnya apa? Kan yang dimuliakan oleh Allah bahwa wasiat itu ya diberikan kepada kita bukan hanya untuk berbakti kepada orang tua saja. Jadi memang betul seorang anak dia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala juga berbakti kepada orang tua. Untuk apa? Merawat anak mereka. Itu fi aulad. Jadi bukan hanya seorang anak yang wajib untuk kepada orang tua, namun orang tua juga wajib untuk mentahbiah, memberikan pendidikan dan merawat anak-anak mereka. Kalau wakat akhbaruna salawatullahu wa wa an Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita bahwa orang tua, kedua orang tua itu ya pengaruh yang demikian besar terhadap anak-anak mereka. Ya, jadi pengaruh orang tua kepada anak fi aqaidihim terhadap akidah mereka, adiyanihim dan agama mereka. Ya, jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk akidah dan agama anaknya. Fadlan an akhlaqihi wa Demikian juga orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak mereka jadi kalau misalnya ada seorang anak yang karakter tertentu, ini bentuknya adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tua membentuk anak-anak tersebut, maka niscaya anak-anak jadi keras. Ya, kalau anak-anaknya tidak diajari Islam yang baik, ya, orang tua tidak pernah mengajarkan Islam yang baik, mencontohkan akhlak yang anak-anaknya juga akan ahlak yang buruk juga. Ya, jadi sangat besar sekali kedua orang tua terhadap membutuhkan sang anak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari dan beliau Alaihissalatu Wasallam belum mauludin yul fitrah fa abawahu yani yuhawiduni atau yuhawidanihi nasirahi fi majisanihi kami fil bahim tumjul bahimah hal tara fiha jadha kata Nabi alaihi salatu wasallam setiap anak itu dilahirkan fitrah. Ini di atas agama Islam. Maka kedua orang tuanya lah, bapak dan ibu yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Seperti hewan ternak. Dia akan melahirkan hewan ternak. Apakah kemudian kita ketika hewan ternak tersebut keluar dari rahim ya ya dia sudah memiliki tanda ya jawabannya apa enggak jada itu adalah yang dibuat oleh seorang menandai bahwa hewan ternak miliknya cap ya biasanya hewan ternak ada bahwa ini milik uh, apa milik si fulan dia misalnya nama pemiliknya Abdurrahman ya di chest kulitnya. Tidak ada anak-anak ada anak lahir dari sapi, dari onta, dari kuda ya. Tiba-tiba punya cap ini nggak ada. Tapi begitu keluar ya keluar diberi cap siapa ya, oleh pemiliknya. Nah sama seperti kita dilahirkan ya. Nah siapa yang memberikan cap kepada anak tersebut? Yang pertama memberikan cap adalah kedua orang tuanya. Kalau hada masus, fainal fa innal bahima tuju fil ada wal musyahad bahaim dari wal afad. Maka ini merupakan salah eh, uh, sangat luar biasa dari uh, Rasulullah SAW mahsus yang bisa dicerna oleh indera kita. Maka sesungguhnya hewan ternak ketika dia melahirkan maka dia akan keluar ya, secara apa kebiasaan dan secara fakta yang, yang kita saksikan, dia akan juga mengeluarkan minal uyu wal afkan. Dia akan melahirkan uh, seekor anak yang selamat dari dan dari cacat. falai syafiha jada jadiha awudiha awrijliha. Tidak ada uh, atau keterpotong keterpotong dari tangan atau dari telinga atau dari kakinya. Nama sudah dalika auraiha. Hanya saja munculnya cacat pada sang uh, pada diri anak muncul karena kesalahan pemilik hewan ternak tadi atau orang yang ditugasi untuk menjaganya. Nabi ihmalihi abdi mubasyalah. Baik itu karena uh, kelalaiannya atau perkotanya secara langsung. Artinya hewan itu kalau dia lahir, kebanyakannya lahir secara normal. Kemudian bagaimana kok dia bisa ya, misalnya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian dari yang merawat. Ya. Atau kenapa kok ada cacat di kupingnya terpotong? Biasanya itu sendiri. Tapi mereka kejar ya, sampai, sampai memberikan pada uh, eh, sapi ya dengan kambing untuk dikira oh, oh ini milik saya. Maka munculnya cacat ini lahir ya. Tapi munculnya setelah apa? Setelah dia lahir kemudian dipelihara baru muncul kecacatan. Nama pendidikan sakit ini Allah cacat itu innahu yulad alam Demikian juga anak-anak kita. Maka sesungguhnya mereka dilahirkan dalam fitrah, di atas fitrah. Fa'idha Taala ya, al-kadhib, al Ghisya al-fasada, wal-inhiraf, al-qairahu, ya, karat, fa'in amrin kharij. Apabila dia belajar dusta, belajar menipu, belajar melakukan kerusakan dan penyimpangan atau yang semisalnya dari kemukaan-kemukaan yang ada, maka itu merupakan perkara yang dikontrohnya. Jadi anak kita dilahirkan ya, dalam keadaan dia Oh, kenapa kemudian dia berdusta? Bapaknya ngajarin bohong. Kemudian dia bapaknya yang ngajarin. Ya, kenapa kemudian dia bapaknya yang mengajarkan? Semuanya itu merupakan perkara dari luar. Ya. Ima ayyakuna bisa tarbiyah awi ihmal fiha. Atau karena dia karena dalam mendidik. Pendidikan yang dia berikan awil ihmal fiha atau karena kelalaian dia. Jadi bisa jadi dia tidak mengajarkan tapi dia melalaikan anak-anaknya tidak memberikan pengajaran. Ketika anaknya melakukan suatu suatu hal yang tidak baik, dia tidak berusaha untuk meluruskan. Au bimu'athirin khariji min ashabi su' wa min al atau keburukan tersebut muncul karena pergaulannya karena teman-teman yang buruk ya maka muncullah keburukan tersebut ya ketika dia bercampur atau dia tumbuh di lingkungan yang buruk maka mulai anak-anak tadi memiliki perilaku yang buruk ya yang ini semua tentunya apa eh, wal yang tidak lepas dari kelalaian orang tua sehingga anak itu dia keluar dari rahim ibunya dia ya di atas agama yang lurus. Kemudian bagaimana kemudian bisa memiliki akhlak yang buruk? Bagaimana kemudian dia bisa memiliki uh, naam uh, perilaku yang buruk itu semua karena faktor eksternal. Yang ini kembalinya pada apa? Pada kelalaian orang tua. Bisa jadi dia yang mengajarkan keburukan atau memang dia tidak mengajarkan keburukan, tapi dia ya melalaikan pendidikan yang berusaha untuk meluruskan ya perilaku perilaku ada pada anaknya. Nah, dari sini kita tahu pentingnya tanggung jawab orang tua. Jadi, oleh karena itu beliau mengatakan hamiyati hadis wa autamiha eh, wali hamiyati hadis amanah wa adu wa adu wa autamiha adhuna ahammar kais asas ينبغي ala kulli wa يعتني biha ليتحقق له حاجة matlab nabil matlab nabil wal maksud al jalil ya karena pentingnya ini dan demikian besarnya apa ini maka melalui usaha ini saya akan menyebutkan ya, asas-asas ya, yang pondasi-pondasi yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua agar dia bisa menegakkan agar dia bisa menaikkan jawab yang mulia ini. Ya. Wallahu taala ini di latar belakang beliau beliau sebutkan ini yang menjadi latar belakang beliau menulis uh, risalah ini atau asal muasalnya ini khutbah Jumat ya, khutbah Jumat dia ditambahkan menjadi sebuah risalah. Nah, ini yang menjadi background beliau mengutarakan uh, eh, masalah ini karena melihat demikian besar amanah yang ada para orang tua ya mereka hendaknya mengetahui ya apa saja asas kondisi yang perlu mereka persiapkan dalam uh, mendidik anak-anak mereka. Baik, demikian mungkin apa yang uh, eh, sampaikan uh, eh, di kesempatan uh, pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuannya yang datang dengan masalah pertama atau Eh, Rocky Zatul Umma ya. asasi asas yang pertama dari pendidikan anak itu ikhtiar saujah salihah memilih istri yang salihah nah, bagaimana ini apa hubungannya pendidikan anak dengan istri yang salihah insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang di Ilahi Ta'ala baik sekarang kita akan coba saya jawab beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan Eh, bagi para pendengar yang ingin bertanya silahkan di WA ke eh, nomor admin 0812 8281 5947 0812 8281 5947 Ya, silakan para pendengar di mana mana berada, barang siapa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor tersebut. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaan dari uh, pendengar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam dengan Allah dan seluruh jemaah yang sedang mendengarkan juga dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetangga saya memiliki dua angkat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi mereka tidak pernah disusui secara langsung oleh ibu angkatnya. Maaf untuk pendidikan agama pun menurut saya jauh dari kata baik dan anak yang perempuan sempat pindah agama. Bagaimana pertanggung jawaban dari orang tua angkat tetangga saya dan apakah saya selaku tetangga bisa membantu anak-anaknya untuk belajar agama lebih jauh? Baik, Allah alam ini anak angkat posisinya apa? Ya. E, ketika memang dia sudah sah untuk mendidik kedua anak tersebut, ya maka anaknya dia jalan amanahnya. Ya. Untuk apa? uh, modifikasi dengan ya anak-anak tersebut diberikan uh, diberikan pendidikan. Walaupun hukum asalnya yang bertanggung jawab itu adalah kedua orang tuanya. Tapi karena dia dari awalnya sudah uh, menerima tanggung jawab tersebut, maka dia pun itu bertanggung jawab. Ya, karena kalau memang tidak ingin bertanggung jawab, ngapain dia anak anak kan? Karena konsekuensinya kalau dia anak anak, dia harus memberikan pendidikan. Ya, memberikan Eh, pendidikan kepada anak-anak Maka dia pun akan diminta pertanggungjawaban nanti, walaupun yang tentunya yang paling uh, apa uh, yang paling ditekankan uh, adalah orang tuanya, adalah orang tuanya yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. kenapa saya bisa membantu anak-anak untuk belajar agama lebih lanjut? Ya, bisa ya namanya tugas berdakwah itu tugas bersama tidak dia kalaupun tidak memiliki eh, tidak memiliki eh, kita sebagai tidak tidak memiliki tanggung jawab secara langsung tapi tidak mengapa kita kemudian eh, mencoba untuk berdakwah kepada mereka mengajak mereka untuk beragama dengan lebih baik Baik, ada lagi yang bertanya hmm, dari admin? Kalau tidak ada, ini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sampai di sini mudah-mudahan uh, bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang akan datang di waktu yang sama kita akan lanjutkan pembacaan kitab Rokais di kesempatan ini. Kami pernah. 6 kita cukupkan dulu sampai di sini. لا من الفصل نفسنا النكاح أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورحمة الله وبركاته